بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واهدنا سبل السلام وثبتنا على التوحيد والسنة حتى يأتينا اليقين يا رب العالمين Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk atau salah satu dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya akan tapi kesyukuran tidak cukup hanya dengan memuji dan memuja Allah kita harus beribadah melakukan ketaatan sebagai aplikasi sebagai tatbiq li asyukur yaitu praktek syukur yang sesungguhnya yaitu dengan melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangannya melakukan ketaatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat lahir dan batin nikmat yang tidak terhitung banyaknya dan semua kita diwafatkan atas tauhid dan sunnah Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi umat yang setia senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan urusan kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abi Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah. Pembahasan kita yang terakhir yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian juga kenikmatan yang wajib kita yakini dan kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang beriman di dalam surga kelak yaitu melihat langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang hal itu mutawatir maka wajib bagi kita untuk mengimaninya dan tidak mentakwilnya dengan pentakwilan-pentakwilan yang menyelisihi hakikat dari kenikmatan tersebut. Kita harus pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagai kenikmatan-kenikmatan perihal dan ahwal pada hari kiamat yang semua hal itu tidak akan mungkin bisa ya diketahui dengan akal semata. Itulah agama kaum muslimin, itulah agama ahli sunnah wal jamaah, akidah mereka yang wajib kita pelajari dan kita imani serta diyakini. Kemudian setelah itu ahli sunnah wal jamaah dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menetapkan dan mengimani seluruh sifat yang tertera di dalam Al-Qur'an dan dalam penetapan tersebut mereka menjauhi at-tashbih yaitu penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dia menetapkan tapi menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk maka tentu dia telah menyelisihi akidah ahli sunnah telah keluar dari jalan ahli sunnah oleh karena itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang hal ini. Faqala rahimahullah wa man Barang siapa yang tidak menjauhi ya sikap menafikan dan at-tashbih menyerupakan zalla walam yusib at-tanzih dia akan terperosok ya dalam kesesatan dan tidak akan benar dalam mensucikan ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala at-tanzih jadi barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka pada hakikatnya dia telah menyimpang dari jalan kebenaran. Pada hakikatnya dia tidaklah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Ya. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan sifat tapi tidak dan tidak menapikannya tidak mengingkari. Kemudian penetapan tersebut mereka tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Allah yang memiliki sifat sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya. Kemudian semua yang ditetapkan oleh Allah wajib kita imani, kita tetapkan. Begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah wal jamaah dalam prinsip akidah mereka tentang sifat-sifat Allah yaitu isbatun bila ta'tilin wa nafyun aw isbatun bila tashbihin wa nafyun bila ta'til. Mereka menafikan tapi tidak mengingkari. Apa yang mereka nafikan? Mereka menafikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandung makna kecacatan atau kekurangan. Ya. Tapi mereka menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah dan dalam penetapan tersebut mereka tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk akan tetapi mereka mengatakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya laisa Kamislihi syai. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah itu seperti Allah. Wa huwa samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala as-sami' yaitu Maha mendengar dan Maha basir melihat. Dalam ayat ini Allah menabikan tasbih dan menetapkan sifat. Jadi segala makna at-tashbih yaitu penyerupaan. Itu semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak satu pun dari sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk dan tidak satu pun dari sifat makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir dan Allah yang Maha Sami' mendengar wal basir dan Maha melihat. Berarti Allah menetapkan nama Allah As-Sami' yang mengandung makna as-sam'u dan sam'u tersebut yaitu pendengar itu merupakan sifat Allah dan Allah memiliki nama Al-Basir yang Maha melihat dan al-basar itu penglihatan itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang singkat ini yaitu laisa kamitslihi syai menjelaskan ya, prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan at-tashbih penyerupaan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dan juga ayat tersebut membantah ya akidah kaum mu'attilah dan juga kaum musyabbihah. Sekte mu'attilah yaitu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah dan kelompok musyabbiha atau mujassimah mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka wa man lam yatawaqqa an-nafya barang siapa yang ya tidak menjauhi, tidak meninggalkan an-nafya yaitu menafikan. Nah, kalimat an-nafya di sini tentu ia menunjukkan pada multi makna. Kalau yang dimaksud an-nafya ya mengingkari sifat-sifat yang telah tetap bagi Allah dan maknanya yang telah diketahui secara bahasa Arab maka ini jelas adalah kebatilan semata. Adapun yang dimaksud nafya menafikan hakikat dari sifat yang kita ketahui. Artinya kita tidak mengetahui hakikat dari sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka ini tentunya benar. Karena tidak seorang pun yang mengetahui hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah yang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud yatawaqqan nafya yang menafikan ya di dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah ya apa yang dilakukan ya oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kelompok sekte-sekte yang menyelisih ahli sunnah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah baik secara total keseluruhannya diingkari oleh mereka dari kalangan mu'attilah termasuk dalam hal ini kaum mu'tazilah yang mengingkari seluruh sifat-sifat Allah ya kalangan jahmiyah al-mu'attilah yang tidak menetapkan satupun dari sifat Allah kendati ya dalam pemikiran mereka yaitu mereka mengatakan Allah memiliki nama tanpa sifat sehingga mereka mengatakan sami'un bila sam'in Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran atau kata mereka alimun bila ilmin maha berilmu tanpa ilmu ini suatu hal yang mustahil, ya, yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Bagaimana mungkin Allah ya maha mendengar tapi tambah pendengaran? Nah, itu pemikiran seperti itu ada ya diyakini oleh orang-orang yang telah menyimpang dari sunnah dinamakan dengan kaum jahmiyah atau mu'attilah kaum mu'tazilah ada di antara mereka yang menafikan sebagian ya sebagian dari sifat tersebut dan menetapkan sebagian dari kalangan sekte ya al-kullabiyah wal asy'ariyah wal maturidiyah mereka mengingkari atau menetapkan sebagian sifat yang dikenal dengan sifat tujuh ya tujuh sifat yang mereka tetapkan kemudian dikembangkan menjadi ya sifat yang tidak lebih dari sifat 20 kemudian sifat-sifat yang lain itu ditakwil ya ditakwil oleh mereka nah, ini termasuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi jadi ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan seluruh sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah mereka. Tidak boleh diingkari. Tidak boleh diselewengkan. Tidak boleh ditakwil. Ya. Ada lagi sekte yang lain. Kalau tadi sekte dari kalangan Kullabiyah wal Asy'ariyah dan Matul itu mereka al-Mu'awwilah, ahlu ta'wil, ditakwil oleh mereka. Sebagai contoh Ar-Rahman ala istawa. mereka katakan istawa bukan tinggi di atas aras Allah tapi kata mereka berkuasa ini pentakwilan bila ini ditakwilkan itu pada hakikatnya mengingkari menafikan ya. bila ditakwil diselewengkan maknanya maka secara otomatis itu pengingkaran terhadap sifat tersebut. Nah, Begitu juga firman Allah kepada ya iblis tatkala tidak mau sujud kepada Adam, qala ma mana'aka lima khalal eh, qala ma mana'aka an tasjud tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangan tersebut dinisbatkan oleh Allah pada dirinya Ahli sunnah mengatakan Naam Allah memiliki tangan Tapi sudah yang kebesaran keagungannya Kalau mereka dari kalangan kullabiyah wal asyairah dan maturi Mengatakan oh, itu enggak Kalau Allah seandainya Allah memiliki tangan Berarti serupa dengan tangan makhluk Maka ditakwil Apa takwilannya? Ya kudrah Kekuasaan kata mereka Ditatkala ditakwil makna yadaini kedua tangan tersebut Dengan kudrah kudrataiyah Dua kekuasaanku, kekuatanku maka secara otomatis sifat tangan bagi Allah telah diingkari. Nah itu bentuk ya penafian yang lain. Ada lagi yang menafikan sifat zahirnya ditetapkan tapi maknanya diingkari. Ya. Mereka mengatakan istawa 'alal arsy ya zahirnya kita imani mengistawa 'alal arsy. Ya akan tapi maknanya ya, maknanya wallahu a'lam kata mereka kita serahkan kepada Allah Allahu a'lam ini namakan dengan sekte al-mufawwidah yang menyerahkan maknanya kepada Allah ya tapi mereka katakan ya udah istawa alal ars itu zahirnya begitu zahir ayatnya seperti itu redaksinya Adapun maknanya Allahu alam kata mereka. Dan ini juga pada hakikatnya adalah mengingkari. Allah mengatakan menetapkan dan makna istawa secara bahasa Arab istawa ala maklum Ya. Diketahui maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Daril Hijrah Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang istawa alal ars, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul was su'alu anha bid'ah wal imanu bihi wajib wal imanu biha wajib was su'alu anha bid'ah kata Imam Malik istawa alal arsh istawa itu maknanya ma'lum diketahui orang Arab bila ditanya apa makna istawa ala mereka mengetahui akan tetapi al-kaifu majhul kaifiyah hakikat dari sifat istawa itu bagaimana Allah istawa alal arsh itu majhul tidak diketahui dan beriman kepada sifat tersebut wajib menanyakan tentang hakikat sifat tersebut itu bid'ah suatu perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nah tatkala mereka mengatakan Allahu a'lam kami tidak tahu maknanya ini dinamakan ya akidah sekte mufawwidah maka pada hakikatnya sama ya kesimpulannya hakikatnya sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat karena tak kali dikatakan Allahu a'lam kami nggak tahu ya sama saja itu mengingkari ikhwatal rahimakumullah jadi penyimpangan di dalam atau dalam sifat-sifat Allah ini ya berbeda-beda. Tidak sama tingkatannya. Berbagai level penyimpangan dalam sifat dalam menetapkan sifat. Ada yang mengingkari sifat secara keseluruhan. Ada yang mengingkari sebagian. Ada yang menetapkan zahir lafaznya tapi makna juga diingkari. Nah, Itu semua termasuk ke dalam makna an nafya menafikan. Nah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin membantah akidah yang seperti itu. Ya. Konsep ya, pemahaman yang seperti itu. Ini tidak benar. Ya, makanya kita wa man lam yatawaqqan nafya. Barang siapa yang tidak menjauhi ya, meninggalkan atau nah menjauhi sikap menafikan mengingkari. Ya. Baik secara keseluruhan atau sebagian atau menetapkan nama tanpa makna atau menetapkan zahirnya sifat tanpa yaitu dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua termasuk ke dalam ya penafian yang menyelisihi akidah ahli sunnah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan semua sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang telah tetapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan menafikan sifat-sifat kekurangan sifat-sifat yang mengandung makna kecacatan dan kekurangan ya yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sifat ngantuk, tidur, ya, kejahilan, lemah, capek, ya, kezaliman, ya. La ta'khudhu sinatu wa la naum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Wa ma massana min lugub dan kami ya tidak merasakan letih dan capek. Nah, Wa ma rabbuka bidhallami lil abid, Rabbmu tidak menzolimi hambanya. Ya, seperti itu. Dan tidak lupa, wa ma rabbuka nasiya. Naam. La yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidaklah sesat dan tidaklah ya lupa. Naam. Jadi kita menafikan itu semua, mengingkari itu semua karena Allah telah mengingkari sifat tersebut dirinya. Akan tetapi dalam pengingkaran tersebut, dalam ya penafian tersebut itu mengandung makna penetapan, yaitu menetapkan lawan dari sifat tersebut. Kalau kita ingkari sifat tidur dan juga ngantuk, berarti lawannya adalah kesempurnaan hidup Allah yang tidak pernah ngantuk dan pernah tertidur. Maka Allah Al-Hayyu, hayatan kamila yang maha hidup, hidup yang sempurna. Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Nah, begitu kita menafikan sifat kezaliman, Allah tidak menzalimi hambanya, berarti mengandung makna menetapkan sifat keadilan Allah Maha Adil. Begitu kita menafikan sifat al-ghub awit ta'ab, yaitu letih, capek, maka itu menunjukkan pada kesempurnaan sifat kekuasaan, kekuatan dan ya al-mulk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Nah, itu muntada yang benar di dalam menafikan sifat, yaitu menafikan sifat-sifat yang telah dinafikan oleh Allah dengan menetapkan makna ya lawan dari sifat ke kecacatan tersebut, sifat kekurangan tersebut. Naam, ikhwatalima rahimakumullah. Adapun nafiyah yang maksud di sini menafikan di sini kata Imam Abu Ja'far maksudnya apa yang dilakukan oleh sekte-sekte Ahlul Kalam tadi dari kalangan Mu'attilah Jahmiyah dan yang mengikuti ya pola pikir mereka. Imingkari sifat. Ada yang menetapkan hanya tujuh sifat saja. Al-hayat, al-iradah, al-qudrah, ya al-ilmu, as-sam'u, al-basaru, al-kalam, seperti itu kata mereka, ya. Itu ditetapkan hanya sujud sifat saja. Lalu dikembangkan kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu aliman, kembangkan. Kemudian ditambah dengan sifat-sifat yang lain sehingga lengkap menjadi 20 sifat. Nah, lalu sifat Allah yang lain mana? Penafian tersebut itu ter, termasuk ke dalam apa yang dicela oleh Imam Abu dan yang jelaskan tentang ya kebatilannya. Wa man lam yatawaqqa an-nafya. Barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan ya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wat tashbiha dan menyerupakan sifat Allah. Seperti akidah kaum musyabbih atau mujassimah yang ada yang mengatakan ya mereka mengatakan bahwa at-tashbih atau mujassim mengatakan ya yadi yadullah kayadi sam'ullah kasam'i ada yang mengatakan seperti itu ya dari sekte-sekte musyabbihah nah jadi merupakan sifat-sifat makhluk atau at-tashbih di sini mencakup juga menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ya jadi menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan sebagian ibadah menyelewengkan ibadah kepada mereka lalu mereka ya, yang diibadati mohon pertolongan kepada mereka ya bantuan sementara yang hanya bisa memberikan pertolongan dan bantuan yang memberikan kemanfaatan dan yang menolak kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang terjun ke tasbih itu menyerupakan makhluk dengan Allah maka terjun kepada perbuatan syirik terjerumus dalam perbuatan syirik. Adapun yang dimaksud tasbih di sini yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk lalu mereka ingkari. Nah, maka kenapa orang-orang dari sekte Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah? Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka memiliki persepsi dan pemahaman kalau kita tetapkan sifat tersebut berarti kita serup, Allah kita menyerupakan Allah dengan makhluk sementara Allah tidak serupa dengan makhluk itu menurut mereka ya benar Allah tidak serupa dengan makhluk tapi Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya sifat yang sempurna ya sehingga menurut pemahaman mereka terhadap ayat tadi karena Allah tidak menyerupai makhluk lalu begitu ada sifat-sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya seperti tangan dan wajah dan yang lainnya. Lalu kata mereka, tangan yang kita pahami ya tangan manusia. Itu menurut mereka. Subhanallah. Begitu pemahaman mereka. Lalu tatkala ditetapkan sifat tangan berarti sama dong sifat tangan Allah dengan makhluk. Berarti Allah tidak menyerupai makhluk berarti tidak ada sifat tangan bagi Allah. Maka kita selewengkan. Kenapa diselewengkan? Kalau ditetapkan sebagaimana zohirnya berarti kita serupakan Allah dengan makhluk sementara Allah laisa kami syai tidak menyerupai makhluk begitu logika mereka seperti juga ya istawa alal arsh istawa yang terjemahan yang dapat kita dapatkan dalam terjemahan Quran pertemuan agama dan yang lain itu bersemayam kendati bersemayam tidak mewakili seluruh makna istawa istawa itu dalam bahasa Arab ala itu tinggi berada di atas sesuatu ya dan itu tidak mesti ya menyentuh sesuatu tersebut ya istawa ala irtafa wa ala ya seperti itu itu yang makna yang maklum yang diketahui dalam bahasa Arab Nah, tatkala mereka mengatakan kalau istawa, mereka ingat istawa bersemayam raja di atas singgasananya. Berarti kan duduk, berarti raja itu membutuhkan singgasananya. Kalau jatuh, berarti rajanya akan jatuh. Berarti raja itu membutuhkan singgasana tersebut. Kalau begitu, yang gak benar. Allah istawa alal ars berarti Allah butuh kepada ars lihat logika mereka yang rusak. Berarti Allah menyerupai makhluk, diliputi oleh makhluk. Kalau begitu, ya gak benar, harus ditakwil. Apa takwilnya? Istaula kata mereka, berkuasa. Berarti Allah menguasai ars. Jadi mereka terjerumus dalam pentakwilan dan ta'til ya menafikan sifat-sifat Allah dan menyelewengkan sifat-sifat Allah disebabkan pola pikir mereka yang telah rusak, persepsi yang keliru, yang negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas pemahaman ya suatu pemikiran yang menyimpang dari akidah sunnah. Maka sunnah menetapkan sifat tanpa menyerupakan dan ya menetapkan sifat tanpa menyerupakan, ya. Kemudian mensucikan Allah tapi tanpa mengingkari. Oleh karena itu barang siapa yang ya <clears throat> tidak menjauhi sikap menafikan sifat-sifat Allah atau menyerupakan ya dengan sifat-sifat makhluk maka sungguh mereka ya <clears throat> telah terperosok, telah tergelincir telah menyimpang, telah terjatuh ke dalam kesesatan. Naam. Maka secara umum sekte yang menyimpang di dalam memahami sifat ada dua secara garis besarnya. Yang pertama yaitu mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah ya. Kemudian yang kedua al-musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah. Nah, keduanya telah dibantah oleh Allah dijelaskan kebatilannya laisa kamitslihi syai tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah ini bantahan terhadap akidah musyabbihah wa huwa samiul basir dan Allah yang maha sami' mendengar dan maha basir melihat ini membantah ya keyakinan orang-orang mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah adapun ahli sunnah mereka tetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan tidak mengingkari satupun dari sifat Allah dan dalam menetapkan tersebut mereka mengatakan tidak ada yang serupa ya satupun dari sifat Allah dengan sifat makhluk dan juga tidak satupun dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yusib tanzih. Maka dengan demikian sekte Mu'attilah dan sekte Musyabbihah itu walam yusib at-tanzih ya tidaklah akan benar ya dalam mensucikan Allah. Nah, kita wajib mensucikan Allah. Di antara nama Allah Subuhun Quddus yang Maha Suci. Di antara makna tasbih yaitu pensucian. Kita mengatakan subhanallah. Maha suci ya Allah. Ya Allah Maha suci. Ya. Dari segala sifat kekurangan segala ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya pujian kepada Allah alhamdulillah itu maknanya mengandung makna pensucian Allah dari seluruh kekurangan, kecacatan dan seluruh makna makna yang mengandung makna kekurangan. Nah, begitu juga ya Allah mensucikan dirinya. Subhanallah. Ya, dari apa yang diyakini, dari apa yang di Eh, disematkan oleh orang-orang atau sekte-sekte ahlul kalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Fa inna Rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah." Sesungguhnya Rabb kita jalla wa ala yang maha tinggi dan maha agung, yang maha agung dan maha tinggi, mausufun bi sifatil wahdaniyah yaitu memiliki sifat-sifat ya keesaan. Allah Maha Esa. Jadi Allah memiliki sifat dan tidak seorang pun yang menyerupai Allah yang bersekutu dengan dalam sifat tersebut. Sifat Allah banyak. Sangat banyak. Ya. Seluruh nama-nama yang tertera dalam Al-Qur'an, Asmaul Husna 99 nama itu yang kita ketahui maka itu semua mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh nama mengandung sifat Allah. Karena makna sifat tersebut itulah makna dari nama-nama tersebut. Contoh. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yaitu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka sifat Allah pengasih dan penyayang, Ar-Rahmah. Ya. Ar-Razzaq. Yang Maha memberi rezeki. Maka Ar-Rizq yaitu sifat Allah, yaitu Allah memberikan rezeki. Ya. Seperti itu. Al-Qadir, maka sifat Al-Qudrah. Al-Basir, maka sifat Allah Al-Basar. Nah. Begitu seterusnya al-a'la al-ulu maka sifat al-a'la al-ali maka sifat al-ulu. Nah, begitu seterusnya maka sifat Allah itu banyak dan sifat Allah Maha Esa dalam sifat-sifat tersebut itu tidak satupun yang menyerupai sifat Allah. Kendati dalam sebagian makna itu sama, tapi tidaklah ya kesamaan dalam makna itu berarti sama dalam hakikatnya. Itu harus dibedakan, itu kaidahnya ya ittifaqun fil asma la yadullu ala ittifaq fi al musammayat atau fil haqiqah ya ada kesamaan dari sisi nama itu bukan berarti menunjukkan sama dalam hakikatnya nah itu harus dipahami yadun tangan tapi bila dinisbatkan kepada Allah yaitu sesuai dengan kebesaran Allah tapi bila tangan dinisbatkan kepada manusia sesuai dengan kekurangan sifat manusia tangan Ya begitu. Nah. Kemudian man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Itu Allah juga ya disifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi, tidak tertandingi menu'utun fardaniyah yang tidak tertandingi. Kemudian laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah yang tidak seorang pun dari makhluk yaitu ahadun minal bariyah, seorang pun dari makhluk yang ya memiliki atau menyandang makna yang sebanding dengan sifat-sifat tersebut. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini itu pada hakikatnya ya disadur dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad Qul huwallahu ahad katakan Allah Maha Esa Qul huwallahu Allahu samad Allah tempat ya bergantung artinya semua makhluk ya mengangkat perkara mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala Qul huwallahu ahad menunjukkan akan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Esa ya na'am jadi mausufun bisifatin wahdan sifatil al-wahdaniyah ini maksudnya ya Nah Allah samad lam yalid wa lam yulad yaitu tidak yalid yaitu beranak dan tidak diperanakkan ini menunjukkan kan kesempurnaan ya kehidupan Allah Subhanahu wa taala hidup yang sempurna tidak membutuhkan ya dan tidak tergantung kepada makhluknya. Bahkan makhluk yang membutuhkan Allah dan seluruh makhluk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab kalau beranak dan diperanakkan berarti butuh kepada yang lain. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Nah. Itu maksud dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mempertegas ya makna yang sebelumnya. Jadi Allah Maha Esa Allah maha sempurna ya, memiliki sifat-sifat baik sifat itu secara sifat zat yang berkaitan yang selalu menyertai diri Allah atau sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang berkaitan dengan ikhtiar Allah, pilihan Allah. Bila Allah ingin melakukan, Allah akan lakukan. Ya. Seperti kalam, kendati sifat kalam itu secara hukum asalnya sifat zat Allah, Allah berbicara. Tapi Allah berbicara kepada siapa saja dengan bahasa apa saja. Dari ya, dengan bahasa apa saja dan kepada siapa saja dari makhluknya. Allah berbicara kepada Adam. Ya. Wa qulna ya Adam inna hadza aduun lak. Allah mengatakan kami mengatakan pada Adam, wahai Adam, inilah musuhmu yaitu iblis. Allah berbicara juga mata kepada Nuh. Ya. Allah berbicara kepada nabi yang lain, berbicara kepada Musa, kalam Allah Musa taklima ya bicara kepada Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan ikhtiar pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat dari sisi ya demikian itu namakan sifat fi'liyah dan sifat-sifat yang lain. Nah, maka Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya tidak satu pun yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari makhluk yang menandingi sifat-sifat tersebut. Makhluk memiliki sifat yang sesuai dengan kelemahan dan seluruh eh, dengan segala makna keterbatasan yang ada pada dirinya dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna maka di antara akidah sunnah dan kaidah di dalam menetapkan sifat Allah muttasifun bi sifatil kamalil mutlaq la yatatarraq ilaihi ayu naqsin min ayyi eh, janibin aw ihtimal Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna secara mutlak ya ya tidak terdapat dalam sifat Allah sedikit pun makna kekurangan dari sisi manapun. Ya. Maka apapun yang kita bayangkan tentang diri Allah, Allah melebihi dari itu semua. Ya. Apapun yang terbayangkan tentang sifat kekurangan pada maka Allah Maha Suci dari itu semua. Nah. Ya khatalima rahimakumullah. Kemudian Selanjutnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimullah menjelaskan wa ta'ala anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Ya. Allah Maha Tinggi. Ya. Tidak dibatasi oleh batasan-batasan dan ujung akhir, tidak ada batas ya, akhir. Wal arkani wal a'dha' wal adawat dan tidak juga membutuhkan ya <clears throat> bagian-bagian anggota-anggota dan juga ya adawat perangkat-perangkat. Ikhwanul rahimakumullah. Ini ya perkataan Abu Ja'far Tahawi. Kendati sebagian para ulama yang mensyarah akidah Tahawiyah yang meragukan akan penisbatan kebenaran penisbatan perkataan ini kepada beliau. Karena beliau ulama ahli sunnah Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa merupakan prinsip yang telah ya dipahami dan diikuti oleh ahli sunnah ulama hadis bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu mereka hanya menggunakan istilah-istilah agama dan lafaz-lafaz yang telah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan ya berkreasi berinovasi dalam mengambil makna-makna atau lafaz-lafaz yang tidak ada ya dalilnya, tidak ada ketetapan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka inilah metode ahlul kalam. Ya boleh jadi karena mungkin di zaman beliau telah muncul benih-benih ahlul kalam dan muncul ahlul kalam sehingga terkontaminasi, terpengaruh dengan istilah-istilah mereka. Ya. Yang di dalam ya mengingkari menjelaskan ya sifat yang dinafikan oleh mereka itu mentafsir merinci. Allah tidak begini, Allah tidak begini mungkin Allah tidak begini dirinci. Sementara ahli sunnah cukup mengatakan laisa kami secara global. Itu akidah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, saya ulangi, ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat itu secara terperinci. Tapi dalam menafikan sifat-sifat yang tercelah, sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan itu cukup dengan makna yang global, Allah secara global mengatakan laisa kamitsli syai, tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun ahlul kalam dalam menafikan sifat-sifat tersebut mereka merinci. Ya, tidak dibatasi, tidak memiliki anggota-anggota dan juga tidak memiliki ya, tidak dibatasi dengan batasan-batasan dan tidak memiliki ya, perangkat-perangkat. Ya, Ini semua kalimat-kalimat yang disampaikan al-hudud, batasan al-ghayat yaitu batas akhir, al-arkan itu bagian-bagian dan juga Allah anggota-anggota dan juga adawat perangkat-perangkat. Ini semua kalimat yang tidak terdapat ya ketetapannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ahli sunnah wajah tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut dalam menetapkan sifat dan juga dalam menafikan sifat kekurangan dari Allah. Cukup mereka mengatakan, Laisa kami syekh. Tidak yang serupa dengan Allah. Kemudian, Lam yakullahu kufuan ahad. Tidak satu pun ya, yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup. Nah, kendati demikian, tentu kita harus merinci. Ya, tidak bisa diterima secara mutlak begitu saja dan dinafikan karena bila ditolak secara mutlak boleh jadi itu ada makna benar. Dan bila ya ditetapkan maka boleh jadi dalam tergantung makna kebatilan. Maka keduanya keliru. Maka dalam hal ini akidah al ini pahami baik-baik bahwa akidah al dalam menyikapi kalimat-kalimat terutama dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang tidak tertera dalam Al-Qur'an yaitu itu biasanya kebiasaan ya, secara eh, kebiasaan orang-orang ahlul kalam. Jadi mereka mengambil kalimat-kalimat yang dari hasil rekayasa dan akal mereka yang tujuan dan menggunakan istilah-istilah yang global, umum. Ya. Yaitu dualisme penafsiran atau multi penafsiran. Lalu orang kebingungan, lalu makna apa yang dimaksud oleh mereka? Maka ahli sunnah memahami ya, memahami pemahaman atau cara mereka seperti itu. Lalu ahli sunnah mengatakan apa yang anda maksud dengan kalimat tersebut? Tidak langsung mengingkari secara mutlak dan juga tidak menetapkan secara mutlak. Karena boleh jadi dalam makna tersebut ada makna kebenaran yang dimaksud. Lalu bila diingkari berarti mengingkari kebenaran. Atau boleh jadi makna tersebut ada makna kebatilan. Bila ditetapkan secara mutlak berarti menetapkan kebatilan. Keduanya menyimpang. Maka harus ditafsir, dirinci. Maka dalam hal ini tentunya kita meyakini Abu Ja'far At-Tahawi salah seorang ulama ahli sunnah ulama halus hadis yang setia di atas sunnah, yang berkomitmen dengan akidah ahli sunnah, ya, maka tidak akan mungkin maksud beliau apa yang dimaksud oleh ahlul kalam. Maka sembari demikian kita katakan kalau hudud itu batasan. Ya. Kalau hudud yang dimaksud kalau hudud manusia batasan yang kita pahami seperti saya di ruangan sekarang studio sekarang dibatasi di dinding kiri kanan depan belakang atas bawah kalau ini yang dimaksud batasan-batasan yang makhluk yang dibatasi oleh makhluk, maka Allah Maha ya sempurna, maha suci dari makna yang seperti itu. Tapi kalau di, semaksud, yang dimaksud dengan hudud, batasan, yaitu al-ulul mutlak. Batas yaitu tinggi yang mutlak, yang luar dari makhluk, maka Allah maha tinggi. Maka tatkala sebagian ulama sunnah ditanya, hal Allah mustawi al-ars bihaddin istawa di atas ars bihaddin dengan batas karena haddun di sini maksudnya tinggi karena ahlul kalam mengatakan biduni haddin ingin mengingkari ketinggian tadi maka sunnah karena menjawab pertanyaan ahlul bidah tadi mengatakan bihaddin dengan batas yaitu maha tinggi Allah dan secara makna tinggi itu adalah suatu batas ya, tapi ketinggian di sini maksudnya bukan ketinggian yang dilihat batas ini bukan batas yang dipahami oleh makhluk sehingga meliputi sementara karena Allah Maha tinggi tinggi mutlak di luar makhluk ini di luar alam semesta ini tinggi nah kalau itu yang dimaksud berarti itu benar begitu juga ghayah tujuan kalau batas akhir memang tidak ada yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah luar dari makhluk ini ya tapi kalau maksud ghayah di sini tujuan penciptaan dari makhluk ya itu hikmah ya tentu itu benar karena Allah menciptakan makhluk, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu hikmah, itu ghaya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ghaya di sini? Begitu juga al-arkan wal a'dha wal adawat. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat yang tentu Allah Maha Suci dari makna bagian, anggota-anggota atau eh, maupun eh, perangkat-perangkat. Kalau yang dimaksud dengan anggota-anggota, yaitu Allah memiliki sifat. Ya. Allah memiliki sifat seperti wajah. Allah memiliki tangan. Allah memiliki kaki, kadam. Naam, itu kita tetapkan. Karena itu dalam hadis yang sahih. Ya. Kalau yang dimaksud mengingkari sifat-sifat tersebut, ya, tidak benar. Tapi kita tidak mengatakan itu anggota badan Allah, tidak. Tapi mengatakan itu sifat Allah. Karena tidak terdapat dalam Al-Quran udwun, anggota badan. Tapi Allah mengatakan, lima khalaqtu biyadaya. Ya, terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Wa yabqa wajhu rabbik, kekal abadi wajah Rabbmu. Kan begitu. Fawadha al-jabbaru qadamai. Allah meletakkan masukan eh, ya, qadamai, yaitu kedua kakinya ke dalam neraka maka bertautlah neraka tadi. Karena neraka itu terus meminta, hal min mazid, hal min mazid, apakah masih ada tambahan-tambahan penghuni neraka? Ternyata sudah habis dimasukkan semua ke dalam neraka, lalu tidak tersisa lagi. Sementara Allah mengatakan saya akan penuhi itu, saya akan ya sampai penuh neraka jahanam tadi. Itu janji Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan aku penuhi sampai penuh neraka jahanam dari jin dan manusia. Ternyata sudah masuk semua, masih ada yang Neraka masih meminta, hal min mazid, hal min mazid. Maka fawadha al-jabbaru qadamaihi fayanzawi ba'duha ba'dan faqalat qatin qatin qatin. Begitu Allah masukkan kedua kakinya dalam neraka maka bertautlah neraka tadi penuh. Lalu neraka mengatakan qatin qatin, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Kok bisa begitu? Sedangkan tanya kok bisa begitu? Neraka itu adalah makhluk Allah. Ya. Api makhluk Allah kalau api begitu membakar dan panas, ya Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan, Allah khaliquhu. Dan itu perkara yaumul akhir. Kita imani, karena itu hadisnya sahih. Oh, berarti Ustaz menyerupakan. Tidak, itulah yang keliru. Tatkala kita katakan, kita menetapkan sesuai dengan kebesaran agung Allah. Allah mengatakan. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih tahu daripada Allah? Nah, maka harus dirinci. Bila ahlul kalam mengatakan ya eh, Allah dibatasi, tidak dibatasi apa maksud tidak dibatasi? Kalau maksud Anda mengingkari seperti ketinggian Allah tidak benar. Tapi kalau Anda maksud bahwa diliputi oleh makhluk terbatas seperti makhluk ya maka itu jelas tidak benar. Begitu juga Allah anggota-anggota dan perangkat-perangkat apa maksudnya? Kalau ini semua maksudnya mengingkari segala bentuk kekurangan dan catatan yang ada pada makhluk bahwa makhluk meliputi makhluk tidak sempurna kecuali dengan perangkat-perangkat dan anggota-anggota dan juga ya bagian-bagian maka tentu Allah Maha Suci dari makna seperti itu tapi bila yang dimaksud Allah memiliki sifat ya maka kita katakan makna benar tapi kalimatnya enggak boleh kita gunakan kenapa karena kalimat tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, begitu juga wala tahwihil jihad as-sit ya kasairil mubtada'at dan juga Allah ya tidak dilingkupi ya oleh arah yang enam ya sebagaimana semua makhluk ciptaannya ini juga kalimat-kalimat yang ya terpengaruh dengan istilah-istilah ahlul kalam padahal ya, cukup kita mengatakan Allahu a'la Allahu a'zam dan begitu. Allah Maha Besar. Laisa kamitslihi syai' was samiul basir cukup. Tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. tidak <clears throat> demikian, kita juga bertanya, kalau yang dimaksud asid kasairil mubtada'at dan ini yang maksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yaitu arah yang enam yang meliputi manusia yang kita ketahui pada makhluk ini ya atas bawah ya depan, belakang, kanan, kiri, enam arah. Itu jihad arah yang kita ketahui makhluk. Itulah nggak keluar kita dari itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hanya ada ya untuk Allah satu arah yaitu maha tinggi. Dan tinggi itu arah yang tempat arah yang adam yang tidak ada artinya yang tidak ada di makhluk ini di luar makhluk. Nah, maka itu juga kalau secara makna ya arah tinggi ya, tapi ketinggian yang berada di luar makhluk itulah Allah Subhanahu wa taala di sana ya nah demikian kalau itu pun dikatakan di, dikatakan makan tempat ya tempat yang tinggi di luar makhluk ini ya benar tapi kalau ini dimaksud dengan makan tempat yang diliputi oleh makhluk seperti yang diliputi oleh arah yang enam ya kita ada di dunia ini di makhluk ini maka itu jelas tidak benar maha suci Allah subhanahu wa ta'ala hal itu wa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluan kabir maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang yang zalim ya itu yang dimaksud oleh al-imam Abu Ja'far al-Tahawi kasairil mubtada'at yaitu seluruh seperti semua ya arah yang uh, eh, muhdas yang ada di makhluk ini yang meliputi makhluk nah itu makna yang benar dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tentunya beliau ingin mengingkari ya pendapat sekte-sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah yang berusaha mengingkari sifat-sifat tersebut dengan alasan kalau kita tetapkan berarti Allah itu ya dibatasi oleh makhluk bergantung pada makhluk atau membutuhkan makhluk nah maka beliau ingin menjelaskan tentang kesempurnaan Allah dan tentunya makna yang benar sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kendati istilah-istilah yang beliau gunakan itu tidak cocok dengan istilah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah tapi kita tentunya berbaik sangka kepada beliau karena beliau adalah ulama ahli sunnah ya tentunya dalam menjelaskan akidah ahli sunnah apa yang beliau maksud adalah sesuai dengan akidah ahli sunnah bukan yang dipahami oleh orang-orang ya ahlul kalam yang juga mensyarah ya mensyarah kalimat beliau ini tapi disyarah dijelaskan sesuai dengan pemahaman mereka sebagai ahlul kalam. Tentu Imam Abu Ja'far At-Tahawi karena beliau ulama hadis, ulama ahli sunnah, ya. Apa yang beliau tulis ini menjelaskan tentang akidah beliau. Beliau bukan ahlul kalam, bukan ahlul bidah, bukan asyairah, bukan maturidiyah dan bukan yang lain-lainnya, bukan mu'tazilah, tapi beliau ahli sunnah, pengikut madhabus salafus saleh, ahli hadis, aimatis sunnah. Ya, para ulama menyebutkan seandainya beliau lebih merinci lagi dan tidak menggunakan istilah-istilah ini dalam menjelaskan akidah ini tentu lebih selamat dan lebih utama. Semoga Allah merahmati uh, kita semua terutama para ulama ahli sunnah dan memaafkan kesalahan kita dan kesalahan mereka. Demikian wallahu alam. Nah, baik, syukur jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini ya mudah-mudahan berikan pemahaman yang lurus bagi kita semua bagaimana kita metode dalam memahami mempelajari e, mengenai akidah yang sangat penting ini itu memahami eh, sifat-sifat e, Allah dengan benar. Baik untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya silahkan anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di, di 0819 896543 dan untuk layanan telepon di 0218236543. Namun sekali lagi kami tekankan agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan ya disesuaikan dengan pembahasan di setiap kajian yang kami hadirkan dan pembahasan kali ini mengenai akidah asma wa sifat. Baik, selanjutnya eh, mohon maaf Eh, untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat dulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah mungkin seseorang yang suka mentakwil sifat-sifat Allah tapi dalam amalan secara lahiriahnya dapat sesuai dengan sunnah. Jika ada, bolehkah kita mengambil ilmu darinya Eh, yaitu ilmu yang amalan-amalan secara lahiriah saja Ustaz. Mohon penjelasannya. Halo. Halo Ustaz, bisa dengar suara kami Ustaz? Nah, iya, uh, ini ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Cibubur. Kami ulangi kembali. Iya. Ya. Ya Ustaz, apakah mungkin seseorang yang terjerumus dalam akidah mentakwil sifat-sifat Allah tapi dalam amalan-amalan lahiriahnya secara zahir dapat eh, dapat sesuai sunnah. Jika memang ada, bolehkah kita mengambil ilmu darinya, Ustadz? Taib. Apakah ada ya seorang yang mentakwil dalam masalah sifat dia terjerumus takwilan kemudian amalan-amalan amaliannya sesuai dengan sunnah. Ya bisa jadi ada yang seperti itu. Karena ya ulama-ulama atau orang-orang yang terjerus dalam pentakwilan ya pentakwilan itu mereka juga beribadah. Ya. Mereka beribadah jika mereka mempelajari ibadah amaliyah tentang amaliyah amaliyah Rasulullah SAW, ya dia bisa melakukan amalan tersebut, ya, amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi masalah akidahnya menyelisih akidah Nabi, yaitu menyentakwil sifat-sifat. Sebagaimana ya pentakwilan yang yang sebagian para ulama-ulama ya besar terjerumus dalam sebagian pentakwilan sifat dan mereka ulama-ulama ahli sunnah. Nah, ulama ahli sunnah yang sangat loyal kepada sunnah, yang sangat bersungguh-sungguh memperjuangkan sunnah. Ya, yang mereka jasa mereka terhadap Islam khidmat karena daya tulis mereka yang begitu ya, bermanfaat bagi umat Islam memperjuangkan sunnah. Tapi karena lingkungan dan kondisi di zaman atau Eh, kondisi yang mereka hidup pada zamannya atau perihal dan ahwal dalam kondisi tersebut yaitu didominasi oleh orang mentakwil sifat maka mereka terkontaminasi dengan pemikiran tersebut. Kendati demikian kita katakan kalau memang prinsip dasarnya itu adalah seorang ulama ahli sunnah, seorang yang menjunjung tinggi kebenaran dan perjuangannya untuk sunnah tidak diragukan, maka kita kata dia keliru dalam hal itu semoga Allah mengampuni dan semoga kekeliruan tersebut ya eh, masuk atau terhapus dengan uh, lebur ya ke dalam eh, kebaikan-kebaikan uh, mereka seperti itu. Nah, jadi bisa jadi seorang itu terjun sebagian pentakwilan, kemudian dalam masalah sisi ibadah dia sesuai dengan sunnah Nabi. Tentunya secara akidah ya uh, menyelisih akidah ahli sunnah. Nah, adapun mereka orang-orang ya ahlu al-bid'ah wal ahwa yang betul-betul 100% menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat ini mentakwil semua sifat atau mengingkari semua sifat ya boleh jadi juga karena mereka ibadah ya boleh jadi juga dan sebagian ibadah mereka ya, sesuai dengan sunnah atau mengikuti ibadah yang diajarkan Nabi SAW tapi karena syubhat yang ada di kepalanya maka terjerumus ke dalam pentakwilan terhadap sifat-sifat tentu ini sangat berbahaya ya sangat berbahaya yang demikian itu akan membawa kepada kesesatan dan kebatilan nah oleh karena itu kita harus waspada jika bagaimana dalam menuntut ilmu kepadanya dalam permasalahan akidah ini perkara yang perkara yang paling utama dalam agama kita. Maka dan secara umum kita harus selektif mencari guru. Bila terindikasi akidah seorang menyimpang dari agama, menyimpang maksudnya menyimpang dari sunnah Nabi, menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, ini tentu ya kita harus waspada. Ya. Kita waspada. Jangan sampai kita mengambil akidah dari orang yang seperti itu. Adapun keilmuan yang lain, keilmuan yang lain seandainya tidak ada ya di satu tempat yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah dan sunnah yang lain atau keilmuan yang lain misalnya tidak ada kecuali dia maka kita mengambil dari sisi manfaat itu saja <clears throat> ya tapi perlu diketahui bagi seorang yang pemula dalam belajar ilmu agama ini sangat berbahaya boleh jadi dengan seperti itu dia akan terkena syubhat-syubhat yang ada di kepala dia tentang masalah akidah tadi sehingga menyimpang akidahnya. Sampai mengatakan masya Allah ibadahnya dia mengajak untuk bagaimana itu sunnah, mengajak tapi ternyata begitu akidahnya mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak istawa alal arsh. Maka bagi mereka para pemula hendaklah selektif, apalagi mereka yang baru hijrah kata mereka ya hijrah kepada sunnah jangan sampai salah jalan dalam hijrah carilah para guru yang betul-betul memiliki akidah yang benar dan Alhamdulillah banyak di zaman sekarang ini para asatidah dan guru-guru yang berkompeten dalam bidangnya dan masalah akidah dan ilmu agama yang lain maka itu yang harus kita konsen untuk mencarinya dan selektif untuk mencarinya demikian Allah Allahu'alam Nah, baik syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat Ustaz ada pertanyaan. Ya dari Umu Abdillah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum. Ya Ustaz, apakah boleh kita mengatakan itu misal Allah itu sungguh luar biasa atau eh, Allah itu maha segalanya? dan kata-kata yang sejenis yang lainnya yang mungkin kita eh, tidak di, di, di situ tidak disebutkan bahwa Allah memiliki sifat seperti itu. Ya, terima kasih pada Umo Abdullah ya, barakallahu fiik dan semoga Allah memberkahi semua kaum muslimin di mana saja berada. Bolehkah kita mengatakan Allah itu luar biasa? Ya, Allah maha segalanya. Tidak diragukan bahwa Allah tentunya ya di luar apa yang kita persepsikan. Ya, melebihi seluruh apa yang kita bayangkan. Ya. Kalau luar biasa, sesuatu yang luar biasa itu makna ya eh, seorang melakukan sesuatu kalau kita lihat, masya Allah, sesuatu melakukan sesuatu yang baik yang dia tekuni, kita mengatakan luar biasa seorang Dan Allah ya lalu kita kata Allah luar biasa dalam artian ya ini kalimat-kalimat yang apa maksudnya luar biasa di sini kalau ini maksud luar biasa yaitu Allah yang memiliki semua keagungan semua kebesaran yang tidak sama dengan makhluk yang tidak sama dengan kalimat yang luar biasa yang kita berikan kepada makhluk yang kita sifati sebagai makhluk ya kita melihat seorang berhasil dalam suatu masalah misalnya. Dia ahli dalam suatu masalah. Menekuni. Kan begitu. Yang spesial dalam suatu masalah. Kita masalah luar biasa nih. Dokter ini. Luar biasa ini misalnya. Dosen ini. Luar biasa. Itu kalimat yang ya familiar di kalangan kita. Kalimat luar biasa. Yang menjelaskan akan apa? Keahlian dia. Yang menjelaskan akan ya dia orang yang menguasai bidangnya yang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang kan begitu itu sesuai, tentunya sesuai dengan kapasitas dia sebagai makhluk setengah terbatas. Oleh karena itu, ungkapkanlah dengan kalimat-kalimat yang telah ada dalam syarak. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya. Cukup seperti itu. Dan itu mewakili Allah Maha luar biasa. Kendati mana luar biasa jelas yang melebihi segala sesuatu. Nah, begitu juga Allah Maha segalanya. Nah, Allah Maliku kulli syai' ya apa saja yang kita bayangkan ya yang kita bayangkan tentang sesuatu kesempurnaan maka Allah melebihi itu semua apapun yang kita bayangkan tentang sebuah kekuatan keahlian maka Allah melebihi itu semua maka maaf maha segalanya tapi lebih baik kita gunakan kalimat-kalimat yang telah jelas penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah karena perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah di antara ciri khas ahli sunnah itu mereka di dalam ya mengungkapkan terutama dalam permasalahan akidah itu mereka hanya menggunakan istilah-istilah syar'i, tidak menambah-nambah. Ya. Tidak menambah-nambah. Begitu. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin familiar yang digunakan di antara manusia dan perkataan manusia. Tapi dalam penggunaan kalimat-kalimat atau sifat-sifat kepada Allah itu kita mencukupkan diri dengan kalimat-kalimat yang telah tertera jelas maknanya penggunaan lafaznya dalam Al-Quran itulah diantara prinsip akidah al-sunnah ya di dalam mengungkapkan agama akidah dan juga ya perkara-perkara agama nah demikian Allah a'lam Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya, Alhamdulillah yang berada di Tangerang dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon silahkan di 0218236543 dan tentunya kami harapkan sekali lagi untuk pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Sering. maaf tidak sesuai, boleh nggak saya mau nanya ini? Bahasan masalah ibu apa ibu? Jangan terlalu jauh karena kita sedang membahas masalah asma wa sifat. Ah, cuman ini aja, ah, apakah boleh sholat di dalam hijir Ismail itu? Ini saja Pak Ustadz. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Ya, solat dalam hijr Ismail itu arti hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ya. Jadi barang siapa yang solat dalam hijr Ismail itu itu pada hakikatnya dia solat dalam Ka'bah. Maka tidak ada masalah, boleh solat di dalam Ka'bah. Nabi masuk Ka'bah dan solat ya juga para sahabat yang lain bersama Nabi so, boleh. Jadi tidak ada masalah ya solat di dalam Hijr Ismail tersebut. Dan Hijr Ismail tersebut ya itu ya e, ruangan atau mungkin yang bagian berapa bagian dari atau berapa persen dari bagian Ka'bah yang itu tidak sempat ya apa namanya itu e, tidak bahwa orang-orang musyrikin dahulu jadi waktu membangun Ka'bah itu itu biaya mereka tidak melengkapi ya untuk tidak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan ya pondasi pertama yang dibangun Nabi Ibrahim maka tersisa ya bagian tersebut maka itu diberi tanda ya sebagai bukti bahwa itu bagian dari Ka'bah maka barang siapa yang masuk ke dalam itu dan sholat itu maka dia sholat dalam bagian Ka'bah dan juga dalam Ka'bah seolah dia sholat dalam Ka'bah karena bagian dari Ka'bah tidak ada masalah wallahu alam nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat setelah ada pertanyaan dari Bapak Masud yang berada di Jambi. Ya Ustaz, salah satu dari aliran uh, eh, Torikoh Tasawuf yaitu gurunya menyuruh murid-muridnya jika mau beribadah apa saja itu Eh, sebelum melaksanakan ibadah untuk mendatangkan foto rohaniah eh, wajah guru gurunya atau syekhnya. Hukumnya bagaimana Ustaz dari ajaran seperti ini? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada sebagian kelompok yang mengatakan mengajarkan kepada ya pengikutnya, pada murid-muridnya kalau ingin beribadah itu menghadirkan foto eh, rohani dari atau dari gurunya. Ini jelas ya aliran dan e, dan aliran yang menyimpang tentunya. Kita dalam salat disyariatkan diwajibkan untuk khusyuk. Ya. Menghadirkan kebesaran keagungan dalam diri kita maka jika seorang dalam solatnya menghadirkan ya sehingga dia lebih merasa akan mendatangkan kekhusyukan dia bila menghadirkan foto dari ya foto dari uh, sang guru ya menghadirkan hal itu dalam dirinya sehingga dia tidak bisa khusyuk kecuali yang melihat itu ini telah terjadi perbuatan syirik telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya bahwa kekhusukan dia, konsentrasi ibadahnya baru bisa melihat foto seorang gurunya baru bisa khusyuk. Sementara Allah yang wajib kita untuk mengkhusyukkan diri kepadanya. Ya. Kita hadirkan dari kita kebesaran dan keagungan Allah, bukan membayangkan Allah bagaimana bukan ya Allah tidak bisa dibayangkan. Tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah memiliki segala sempurnaan, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Naam. Begitu. Maka kita berserah pada Allah. Hati kita terkonsentrasi pada Allah, hanya bergantung kepada Allah, ya. Bukan kepada ya melihat foto ya syekh atau syekh tariqah dan yang lain-lainnya atau siapapun syekh yang mungkin dia agungkan. Ya, kalau seperti itu itu telah terjadi perbuatan-perbuatan syirik dengan memberikan tandingan karena dalam dirinya lebih besar, lebih utama untuk melihat menghadirkan foto dari ya gurunya atau syekhnya atau yang lain-lainnya sementara kaum muslimin yang harus ada dalam hati mereka adalah kebesaran Allah, keagungan Allah, menghadirkan cintaan kepada Allah, keagungan kepada Allah, kebesaran kepada Allah, khusyukan kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, itu semua ibadah. Ini berkaitan dengan kesyirikan yang ada di hati. Ini sangat berbahaya, jelasnya akan merusak. Sehingga demikian ya dia beribadah baru bisa khusyuk bila menghadirkan foto sang guru. Subhanallah, ini jelas hal yang sangat menyimpang dan telah bertentangan dengan akidah al-sunnah dan bertentangan dengan makna la ilaha illallah itu sendiri. Maka tinggalkan hal seperti itu, hendaklah orang-orang yang mengikuti cara-cara sebelum meninggalkan dan bertobat kepada Allah sebelum ajal datang menjemput mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, memberkahi hidup kita di mana saja berada dan memberkahi segala usaha dan upaya kita jadikan kita orang yang selalu ya melaksanakan tauhid mengikuti sunnah dan selalu berada di atas kebenaran istiqomah di atas agama Allah sampai ajal menjemput kita demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi